Yang pertama menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua orang yang masih hidup saat kiamat tiba. Ini digabungkan, diatofkan. Berarti keburukannya mirip, serupa. Orang yang menjadikan masjid sebagai tempat beribadah orang yang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah atau menjadikan kubur sebagai masjid kuburukannya sepadan dengan orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Untuk apa? Untuk mentahdir agar kaum muslimin menjauhi hal ini. Yang kedua tentu tidak bisa dibicarakan takdir seperti itu. Karena hidup mati seorang di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka tidak mungkin Nabi menyuruh janganlah kalian hidup ketika kiamat tiba, tentu tidak mungkin. Ya, yang pertama. Apa yang pertama? Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Parangan yang sangat keras فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه maka di sini Nabi menutup pintu menutup jalan menuju perbuatan syirik sebelum perbuatan syirik itu terjadi ya ada tambahan lafaz ma'a khatimatihi Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin apa yang dimaksud dengan ma'a khatimatihi. Ma'a bersama khatim ujung penghabisan. Ya. Wa makna hadha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت makna dari ini semua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tahdir, mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari syirik sebelum beliau wafat. Berapa hari? Iya, empat atau lima hari. Berarti seolah wasiat. Wa qawluhu ma'a khatimatihi ucapan lafaz ma'a khatimatihi wahia maksud dari lafaz ma'a khatimatihi kata Syekh Utsaimin anna man takumu alaihim shirarul khalqi walladhi walladhina takumu alaihim sa'ah wa hum ahya haula'il kuffar bahwa orang yang masih hidup ketika kiamat tiba dia adalah seburuk-buruk makhluk dan dia kufar kafir tidak mungkin orang yang beriman muslim hidup ketika kiamat tiba tidak mungkin ada angin yang lembut yang masuk ke dalam dirinya dan dengan angin ini mereka semua mati. Yes. Siapa orang yang masih ada iman dalam dirinya? Setelah itu maka semuanya kafir semua, musyrik semua, tidak ada yang beriman satupun. Hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Hingga hari itu tidak ada di muka bumi ini yang menyebut lafaz Allah tidak ada. Tapi sekali lagi ini bukan dalil bahwa boleh berzikir dengan lafaz Allah saja. Sebagian orang-orang tarekat sufiyah membolehkan berzikir dengan lafaz Allah dengan hadis tadi. Tidak akan tiba hari kiamat ketika di muka bumi masih ada yang menyebut Allah Allah. Ini bukan dalil karena apa? bukan dalil untuk menunjukkan bolehnya zikir Allah Allah karena apa ada lafaz lain hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah hari kiamat tidak datang sampai di muka bumi masih ada eh, ketika di muka bumi masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah ini berarti secara oh, khusus jika berhadapan dalil umum dengan dalil khusus maka dalil khusus dimenangkan ya sebagaimana ada dalil illa antarau fihi fisqan bawahan kalian tidak boleh menggulingkan pemimpin selagi pemimpin itu terlihat pada dirinya kefasikan yang jelas fasik itu kan zina berjudi minum khamar berarti boleh digulingkan tidak karena di lawat lain di lawat lain kufron bawahan kekufuran yang jelas nah, ketika ini e, bertemu, maka yang dimenangkan yang e, kufur, bukan yang fasik. والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, mereka telah melakukan sebab-sebab perbuatan syirik, sebab-sebab perbuatan kufur. berarti uh, mirip ya hampir sederajat dengan orang-orang yang hidup ketika kiamat tiba ya ini tahzir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lanjutkan yang ke 11 ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع uh, beliau menyebut dalam khutbah beliau lima hari sebelum beliau wafat ini untuk membantah dua kelompok ahli bid'ah terburuk. Ya. Beliau tidak menyebutkan terlebih dahulu. Ya. Apa dua kelompok ahli bid'ah terburuk? Ya, ini ada maknanya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh ini. Lima hari sebelum beliau wafat, beliau menyebutkan hal ini dalam khutbahnya untuk membantah dua kelompok ahli bid'ah terburuk. Bal akhrajahum ba'du ahli ilm bahkan sebagian ahli ilmu, sebagian ulama mengeluarkan dua kelompok ahli bid'ah ini minas sintaini was firqatan dari kelompok 72 firqah Ya. Apakah 72 firqah yang dinyatakan oleh Nabi masuk neraka mereka kafir? Kafir tidak? Iya, tidak, belum. Belum kafir. Mana yang menunjukkan وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Siapa? umatku, umatku. Apakah Nasara, Buddha, Hindu, Konghucu, umat Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Umat beliau adalah kaum muslimin. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Lihat. Semua umatku pasti masuk surga. Sebenarnya Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti 73 golongan ini masuk surga. Muslim. Ya, maka keterangan berikutnya kulluhum finnar ila ta'ifatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Loh, apa maksudnya? Masuk neraka dulu, kemudian masuk surga setelah diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Kecuali yang satu. Yang satu ini selamat dari neraka. Karena apa? Karena manhajnya. Karena apa? Karena akidahnya. Ya, bukan karena tidak berzina, bukan karena tidak minum khamar, bukan karena meninggalkan sholat, ya, tapi karena manhajnya. Adapun yang 72 ini masuk neraka karena apa? Karena zina bukan. Karena, karena minum khamar, karena berjudi bukan, tapi karena apa? Karena manhajnya. Akhirnya masuk surga. 72 ini masih termasuk kaum muslimin. Nah, adapun yang dua ini yang dua ini akhrajahum ba'du ahli ilm min as-sintaini wa sab'ina firqatan. Para ulama mengeluarkan dari kelompok yang 72. Berarti bukan termasuk 73 eh, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar itu. Berarti apa? Kafir. Kafir. Apa dua kelompok itu? Khawarij? Bukan. Mu'tazilah? Bukan. As'ariyah? Bukan. Maturidiyah? Bukan. Tetapi disebut di sini wahum ar rafidatu wal Jahmiyah. Rafidah dan Jahmiyah. Dikeluarkan oleh para ulama dari kelompok 72. Apalagi 73. Yang satu jelas. al sunnah wal jamaah الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الغرباء السلام lima nama Ar-Rafidah wal Jahmiyah nanti akan dibahas secara rinci oleh beliau termasuk latar belakangnya siapa itu Rafidah sejarah apa yang terjadi sehingga muncul Rafidah termasuk Jahmiyah وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور dengan sebab orang-orang Rafidah ini Rafidah lebih disukai oleh para ulama daripada Syiah ya, orang Syiah tidak suka disebut Rafidah menamakan dirinya dengan Syiah karena Syiah secara bahasa kan kelompok ya, kelompok Rafidah buruk penolakan yang menolak. Siapa yang ditolak nanti akan dibahas. Wa ibadatus wa ibadatul kubur menyembah kuburan. Ciri khas orang-orang Rafidah menyembah kubur. Siapa yang pertama kali membuat tanda-tanda kuburan, batu nisan, bangunan-bangunan mereka nanti akan dirinci. وهم أول من بنى عليها المساجد mereka lah orang yang pertama membangun masjid di atas kubur. Beberapa kubur dibangun masjid di atasnya. Ya, mereka ini Ar-Rafidah. Nah, mari kita lihat oh, syarah yang begitu panjang dari Syekh Utsaimin dari masail yang ke Sebelas di panjang sekali ya dua lembar lebih ya mari kita lihat satu persatu qabla ayyamuta biqamsin sebelum beliau wafat lima hari lima hari sebelum beliau wafat ay khamsu layali lima malam ya karena lima di sini di sini tidak disebut bihomsin lima ya ada beberapa riwayat tidak menyebut hari bulan tahun ya seperti 40 ya eh, jarak dari jarak dari timpan sangkakala pertama ke sangkakala kedua Abu Hurairah mengatakan empat puluh. ketika Abu Hurairah ditanya 40 hari 40 minggu, 40 tahun, Abu Hurairah tidak menjawab. Sama dengan melewati orang sholat. Ya. Lebih baik menunggu daripada melewati di depan orang sholat, walaupun menunggu selama 40. Ah, di sini sama, 5. Ya, 5. Tetapi dari riwayat-riwayat yang lain e, dipastikan oleh beliau dan para imam om khomsulayalin lima malam. Wal Arabu ya'biruna 'anil ayyam bil layali. Orang-orang Arab sering menyebut hari dengan malam. Yang dimaksud lima hari, tapi disebut lima malam. Ya, yang yang dimaksud sepuluh hari, tapi disebut eh, sepuluh malam. Dan begitu sebaliknya asyarru ahli bidah seburuk-buruk ahli bidah asyarru atau bisa syar karena isim tafdil untuk buruk syar ini berbeda yang dengan yang lain kalau kabirun isim tafdilnya akbar sogirun aswar kabirun abwal syarrun syar. Nah, sudah cukup. Ah, boleh juga dengan asyar. Sebagaimana khairun. Khairun saja. Sama. E, bentuk biasanya dengan isim tabdilnya sama. Untuk syar dan khair. Tetapi di sini beliau masih menambah alif. Boleh, tidak tidak salah. Ah, maka dengan mengucapkan syar bihasbil hamzah dengan menghilangkan huruf hamzah ini uh, sudah cukup syarru ahli bidah seburuk-buruk ahli bidah sudah mencukupi tetapi beliau menambah lagi asyarru wa huwa al-aktsar isti'malan uh, secara penggunaan ini lebih banyak syar lebih banyak dipakai kata syarru baik di Al-Quran, hadis, ya, yes, nah, di sini beliau menggunakan lafaz asyar. Wa innama takallama al-muallif rahimahullah an hal rafidati wal jahmiyah. Di sini al-muallif siapa al-muallif? Syekh Utsaimin apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Iya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berbicara tentang keadaan orang Rafidah dan Jahmiyah. Dua kelompok ahli bid'ah yang terburuk. Wa hakamahuma qabla zikri ismihima. Beliau menghukumi menyebut keadaan dua kelompok ini sebelum menyebut namanya. Ya kan? Beliau mengatakan hadis tadi menolak dua kelompok tersesat ahli bid'ah. Ah. Baru setelah itu disebut kelompok apa itu. Ya. Beliau tidak mengatakan sabda Nabi tadi menolak dua kelompok yaitu Rafidhah dan Jahmiyah di mana Rafidah dan Jamiyah ini dua kelompok terburuk dari ahli bidah. Ya, lebih menarik yang mana? Antum lebih tertarik yang mana? Ya, insya Allah yang pertama. Ya. Maka beliau mengatakan min ah, min ajli tahyijin nafs untuk menarik perhatian untuk lebih membangkitkan minat, membuat penasaran. Ya, daripada kelompok disebut dulu, maka lebih menarik kalau disebut keadaannya dulu. Ya. Baru nama kelompoknya. Ini lebih tahyij, lebih eh, menarik perhatian. Min ajli tahyij nafsi ala ma'rifatihima wal insana'i alihima Ini lebih membuat seseorang kaum muslimin penasaran untuk mengetahui siapa dua kelompok ini. Untuk mempelajari, mengetahui bagaimana keadaan dua kelompok ini. Sehingga disebut dua kelompok tersesat di antara kelompok-kelompok yang ada. لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه صارت نفسه تطلع وتشوق إلى هذا karena keadaan sifat manusia apabila disebut hukumnya, sifatnya, keadaannya sebelum orangnya, sebelum uh, kelompoknya, maka ini lebih membuat orang e, penasaran, ingin tahu seperti apa kelompok itu. Walau qala min awalil kalam maka seandainya beliau mengatakan di awal kalam ar-raddu 'ala rafidhati wal jahmiyati. Sabda Nabi tadi menolak Rafidhah dan Jahmiyah. Wala yakunu lil insan at-tashawwuq mislu ma law mislu ma law takallama an halihima wa hukmihima awwala. Maka lebih eh, menarik perhatian eh, cara yang pertama tadi disebut sifatnya dulu. Ya, disebut e, keadaannya dulu. Saya kira tiap hari kita sering melakukan. Ya. Wahaluhuma annaha asyarru ahli bidah. Keadaan orang Syiah di mana keadaan mereka berdua Rafidhah dan Jahmiyah di mana mereka berdua adalah seburuk-buruk ahli bidah وحكمهم أن بعض أهل العلم أخرجهم من السنتين وسبعين فرقة dan hukum bagi mereka bahwa sebagian ulama berarti tidak semua ulama ya tidak semua ulama sebagian ulama mengeluarkan mereka dua kelompok ini Rafidah dan jamiah dari kelompok 72 firqa. Ya. والرافضة اسم فاعل من رفضة Uh, Rafidah adalah isim fa'il dari rafada. Menolak. Rafdu syai' idza istab'adahu. Merafat sesuatu ketika menolaknya, menjauhinya, menyingkirkannya. Isim fa'ilnya rafid dengan memanjangkan fa'ul fi'li mengkasrahkan ainul fi'li maka menjadi rafid kemudian jadikan muannas rafidah rafidatun wa summu bidzalika li'annahum rafadu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka disebut Rafidah? Yang menolak, orang-orang yang menolak karena mereka menolak, membantah, tidak mau taat, tidak mengikuti Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa Zaid ini? Tentu pemimpin mereka yang dibesar-besarkan karena termasuk ya anak keturunan oh, Ali bahkan Husain yang mereka dewa-dewakan kan Husain. Iya. Cucunya Husain, buyutnya Ali. Ali, Husain, Ali lagi, kemudian Zaid. Ya. Atau terkenal dengan julukan Zainal Abidin. Ya. Zainal Abidin uh, biasanya orang-orang hmm. yang beribadah. Ya, ini bukan nama, gelar. Ya, gelar dan saya tidak suka dengan gelar ini. Bulu kan, berlebihan. Nama-nama yang dengan din ini bulu, berlebihan. Samsuddi, matahari agama. Komaruddi, bulannya agama ya tidak disukai uh, Imam Nawawi digelari dengan Muhyiddin beliau tidak suka dengan gelar yang menghidupkan agama ini guru berlebihan ya nah orang-orang Syiah Rafidah menolak Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib hina saluhu ketika mereka orang-orang Rafidah bertanya kepada Zaid Zaid bin Ali bin Husain cucunya Husain Ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar ini pertanyaan mereka orang-orang Rafidah terhadap Zaid bin Ali apa yang engkau katakan wahai Syekh wahai Imam wahai Zaid tentang Abu Bakar dan Umar mereka bertanya kepada Zaid bagaimana keadaan Abu Bakar dan Umar فأثنى عليهما بن علي بن bin من menyebut أبو بكر dan Umar dengan pujian-pujian, memuji, menyanjung. Siapa yang tidak memuji Abu Bakar dan Umar? Dua orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam Dua orang yang dijamin oleh Nabi disebut namanya pasti masuk surga. Dua orang yang disebut namanya oleh Nabi di atas gunung Uhud dan ketika disebut dua-duanya gunung Uhud yang tadinya guncang lalu diam. Utamaan yang sangat besar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman waktu itu berdiri di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud guncang. Apa kata Nabi? Utsbut ya Uhud fa inna fawqakumul yawm an-nabi was-siddiqi was-siddiq was-syahidah. Tenang kamu, diam kamu wahai Uhud. Karena di atasmu sekarang ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang syahid. Seketika diam Uhud. Ini keutamaan yang besar sekali. Ya. Maka pantas kita semua termasuk Zaid, seorang muslim, menyanjung, memberikan uh, ucapan yang baik terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya. وقال هما وزيرا جدي masih kata Zaid Abu Bakar dan Umar adalah wazirnya kakekku apa wazir wazir biasa diterjemahkan dengan menteri ya pembantu pembantu penolong teman dekat teman setia dari kakekku Siapa kakek Zaid yang dimaksud? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal oh, apa jauh, ya. Tapi menyebut seperti itu. Farfaduhu wa tarakuhu. Eh, mereka menolak ucapan Zaid ini. Karena subhat sudah masuk di kepala mereka bahwa Abu Bakar jahat, Umar kufur. Subhat yang luar biasa masuk ke kepala eh, orang-orang uh, Rafidah. Farfaduhu wa tarakuhu. Mereka langsung menolak ucapan Zaid, meninggalkan Zaid wa kanu fis sabiq ma'ahu. Padahal sebelumnya mereka bersama Zaid. Nah, mulai hari itulah oleh kaum muslimin mereka disebut Rafidah yang menolak. Lakin lamma qala al-haq al-mukhalif li ahwa'ihim nafaru minhu tapi tatkala Zaid yang selama ini dibesar-besarkan oleh mereka, diagungkan oleh mereka, ternyata mengucapkan sesuatu yang hak, yang berbeda dengan hawa nafsu mereka, maka ketika mereka lari, mereka tidak terima. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa dakwah tidak cukup dengan tokoh. Kan kita selama ini menduga kan. Ah, kalau tokohnya udah kepegang gampang lah. Kalau ada lima menteri aja, ya, salah beres. Kalau presiden sudah salah beres. Eh, iya, lihat. Lihat. Zaid diagungkan oleh mereka, dibesarkan oleh mereka. Begitu Zaid mengajak mereka kepada al-haq yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tolak. Dan contoh ini banyak. Siapa lagi? Raja Habsi. Raja Najasyi. Raja. Raja ternyata keislaman beliau tidak sanggup membawa yang lain. Sudah cukup. Siapa lagi? Heraklius. Heraklius sudah mengajar. Pintu-pintu ditutup semua, pembesar-pembesar kerajaan disuruh masuk, termasuk parlemennya di situ disuruh masuk dan diajak untuk mengikuti Muhammad Rasulullah SAW setelah beliau menerima surat dari Nabi itu. Beliau yakin betul bahwa Nabi ini hak, diajak dan mereka tidak mau. Mereka lari, tapi pintu-pintu sudah tertutup putus asa Heraklius, maka Heraklius membohongi diri dia sendiri. Aku hanya menguji kesetiaan kalian. Aku tidak serius mengajak kalian masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, akhirnya dibatalkan niat baiknya dan terus dalam kekafiran. Maka sebagian ulama mengatakan Heraklius beriman masuk Islam, tapi pendapat ini tidak kuat. Karena terbukti habis itu memerangi Nabi dalam perang Tabuk, memerangi kaum muslimin dalam perang Mu'tah, ya dalam perang Yarmuk. Itu. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa seorang tokoh masuk Islam tidak otomatis bawahannya ikut. Tidak otomatis. Ya. Maka dakwah dimulai dari atas sampai dari bawah. Dari bawah. Ini sudah Lihat ucapan Heraklius sendiri. Ketika menerima Abu Sufyan yang waktu itu Abu Sufyan, Abu Sufyan masih kafir ditanya siapa pengikut Muhammad yang mengaku nabi itu dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur orang-orang rendah para budak orang-orang miskin apa komentar Helokius begitulah para nabi dan rasul seluruh para nabi dan rasul awal-awal pengikutnya adalah orang-orang miskin orang-orang rendah dakwah dari bawah ya bukan dari atas Nah, sebagian orang Hizbiyin, Harokin, pegang atasku. Kekuasaan dulu kita raih, kekuasaan kita pegang, gampang nanti kita atur. Itu ucapan mereka 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu ketika mereka masih sembunyi-sembunyi. Ya, majalah mereka masih juga sembunyi-sembunyi. Hari ini mereka sudah dapat. Ya, apa bisa merubah mereka? Bisa merubah? Apa berubah? Apa mereka yang berubah? Mereka tidak bisa tegir, tapi mereka tagayyar. Mereka tidak bisa merubah, mereka yang berubah. Yang kelihatan saja. Jenggot mereka panjang-panjang dulu. Ya, akhirnya potong dikit, potong dikit, potong dikit. Tinggal dikit, hitam doang. Ya, mereka yang berubah. Ini yang kecil saja. Ya, apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dengan tampilnya mereka di parlemen di kabinet dan seterusnya apa yang kaum muslimin dapatkan aliran sesat di mana-mana orang membuka aurat tambah banyak dan seterusnya dan seterusnya keburukan di mana-mana ketika mereka tampil masih mending mereka dulu di masjid-masjid mengajarkan pengajian mengajarkan ee, eh, kebaikan amar ma'ruf nahi munkar jelas ya ini tampan, tamparan keras bagi mereka yang beranggapan bahwa kekuasaan segala-galanya. Tidak. Lihat nasihat para imam, lihat nasihat Syahalbani. Ya, akidah dulu awalan, akidah akidah baru Allah akan berikan kekuasaan, bukan kekuasaan. Wa aslu mazhabihim min Abdullah ibn Sabah dan asal dari madhab mereka adalah dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Saya kira kita sering mendengar nama ini. Wahuwa Yahudiyun. Dia adalah seorang Yahudi. Talabbasa bin Islam yang pura-pura masuk Islam. Ya, mengucapkan syahadat, ikut sholat dan seterusnya. وأظهر التشيع لآل البيت lalu dia Abdullah bin Saba ini menampakkan kecintaannya menjadikan dirinya masuk ke golongan Ahlul Bait ya, siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait siapa yang tidak perhatian terhadap Ahlul Bait tentu seluruh kaum muslimin cinta kepada Ahlul Bait karena ini wasiat Nabi ya aku tinggalkan itrati ahli bait itu lihainya orang Yahudi. Salah mana yang bisa dimasuki. Dan tertipu kaum muslimin kecuali para ulama. Dan orang-orang yang mengikuti para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah. Tidak tertipu. Umumnya kaum muslimin tertipu. Mereka teriak ahlul bait. Mereka teriak uh, keluarga Nabi. Siapa yang tidak terkecoh? Ya. Wal gulu fihim. Dan akhirnya mereka gulu berlebih-lebihan dalam mencintai, menghormati ahlul bait. Liyusgilan nasa an dinil Islam agar manusia, agar kaum muslimin tidak sempat lagi belajar Islam yang benar. Disibukkan dengan cinta pada ahlul bait. Yang penting ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait. Maka muncullah hadis-hadis palsu tentang ahlul bait, tentang kecintaannya terhadap ahlul bait, keutamaan Husain, keutamaan Hasan, keutamaan Fatimah, keutamaan Ali bin Abi Thalib, hadis-hadis palsu. Ya. Tanpa hadis palsu Husain mulia, Hasan mulia. Dua orang pemuda, pemimpin pemuda Ahlul Jannah. Kurang apa uh, pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang sahih. Ya. Bagaimana kedudukan Ali di hadapanku adalah seperti kedudukan siapa? Iya Harun terhadap Nabi Musa. Harun Nabi. Berarti sanjungan yang besar tanpa harus lewat ucapan orang-orang Rafidah. Wa yufsiduhu kama afsada burisun dinan nasara عندما تلبس بالنصرانية akhirnya dia merusak Islam sebagaimana Bulison merusak agama Nasara ketika Bulison ini eh, pura-pura masuk ke dalam agama Nasrani. Ya, inilah Yahudi ketika mereka tidak punya kekuatan, ketika mereka sedikit, ketika mereka lemah, maka mereka menyusup dari dalam. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu dan sepanjang jalan tidak ada. Islam pura-pura masuk ke dalam Yahudi, ke dalam Nasrani tidak ada. Ya. Wa awwalu ma azhara Ibn Saba bid'atahu fi ahdi Ali bin Abi Thalib Pertama kali Abdullah bin Sabah menampakkan bid'ahnya adalah di masa Ali bin Abi Thalib. Jadi di zaman Utsman, Abdullah bin Sabah menggerakkan kaum muslimin untuk mengepung rumah Utsman yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Ini muzaharah pertama kali dalam Islam, eh, demonstrasi pertama kali dalam Islam ya, digerakkan oleh Abdullah bin Sabah Yahudi ini dan mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Uh, setelah itu semakin besar makin besar pengaruhnya dan puncaknya di zaman Ali bin Abi Thalib hatta innahu ja'ahu waqar sampai pada satu ketika dia datang di hadapan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan antallahu haqqan engkau adalah Allah yang hak lihat ucapan Abdullah bin Sabah mengajak kaum muslimin untuk menuhankan Ali bin Abi Thalib waliyadu billah wa amara Ali bil uqdud wa hufirat lalu Ali memerintahkan menggali parit digali parit wa umira bil hatab wa jumi'a lalu beliau menyuruh mengumpulkan kayu bakar dimasukkan ke dalam parit wabinari fa'ukidat lalu Ali menyuruh menyalakan kayu bakar tersebut thumma ahraqahum biha lalu Ali bin Abi Thalib membakar mereka orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Sabah yang meyakini Ali adalah Tuhan ya dan terbakar mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib Ibnu Abbas sempat menasihati Eh, bukankah Nabi melarang membunuh dengan api? Ya, Ali beristihad untuk orang seperti ini boleh. Illa anahu yuqal, tetapi ada yang mengatakan inna Abdullah ibn Saba haraba wa zahaba ila Misra. Abdullah bin Saba menyelamatkan diri, sempat menyelamatkan diri dan lari ke Mesir. Jadi tidak ikut terbakar. <coughs> ya. Wa nasara bid'atahu Allah lalu di Mesir mulai dari Mesir uh, Abdullah bin Sabah menyebarkan bid'ahnya maka jadilah satu agama sebagian ulama mengatakan bukan satu firqah satu agama maka dinu syiah disebut dinu syiah agama syiah karena mereka sudah keluar dari Islam wal أن anna رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله. yang menjadi inti permasalahan di sini adalah bahwa Ali radhiyallahu an melihat sesuatu yang tidak mungkin pada dirinya haitsu idda'au fihi al-uluhiyah bahwa beliau dikatakan sebagai Tuhan beliau mempunyai sifat ketuhanan wa ahraqahum bin nari ihraqan maka Ali bertekad membakar mereka ini istihad Ali bin Abi Thalib kalau benar dapat pahala dua kalau salah pahala satu beliau mustahil siapa yang meragukan beliau mustahil mustahil mutlak beliau Ali bin Abi Thalib kalau salah pahala oh, sahih ya Allah alam bisa benar salah gitu. ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر متى فرقة yang buruk yang sangat sesat ini menjadi banyak diikuti oleh manusia lianna syi'araha fil haqiqati an-nifaq alladhi yusammunaha at-taqiyyah karena apa karena syiar agama mereka ya yang intinya adalah pada hakikatnya adalah munafik apa mereka sebut at-taqiyah mereka mengatakan at-taqiyatu dinuna taqiyah itu adalah agama kami tidak ada agama bagi orang yang tidak bertakiyah maka dengan takiyah ini kaum muslimin banyak tertipu maka begitu mereka tampil di hadapan kaum muslimin nggak ada yang bicara tentang syiah Nggak ada bicara kami syiah dan seterusnya. Tapi bicara sesuatu yang menarik. Diawali dengan uh, dunia sufi tasawuf. Lembut, santun, dan seterusnya. Kaum muslimin tertarik. Tertarik, tertarik, tertarik. Maka secara sembunyi mereka, tidak di televisi, tidak di koran, tidak di radio. Mereka mengajarkan ajaran syiah. Maka lama-lama kaum muslimin tertipu dan sebagaimana yang kita saksikan, banyak di antara kaum muslimin di Jakarta ini, bahkan sebagian di Bintaro ini, sudah sholat dengan batu karbala. Ya, ini disaksikan oleh saudara-saudaranya, oleh tetangganya, teman dekatnya. Ya. Dan beberapa saya lihat ya sholat dengan menepuk-nepuk e, pahanya ya, tanpa salam, tanpa amin dan seterusnya. Oh, nanti akan dibahas bagaimana rincian kesesatan orang-orang Syiah Rafidah. Ya. ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام maka firqah ini, kelompok ini, syiah ini adalah yang paling bahaya di dalam Islam. Sangat bahaya di dalam Islam. Liannaha tatadhahara bil Islam wa da'wati ilaih wa tukimu sya'airahu al-zahira eh, Syiah ini menampakkan syiar-syiar Islam dan lihai Abdullah bin Sabah menipu kaum muslimin maka mereka melarang kaum muslimin berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya, pakai jilbab, rapat, begini begitu seolah Islamis sekali. Ya. Itu yang ditampakkan kepada kaum muslimin. Padahal di dalamnya bagaimana kekufuran yang luar biasa. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, menyatakan Al-Quran mereka tiga kali lipat lebih tebal daripada Al-Quran Al-Sunnah dan seterusnya. Ini di dalamnya di luarnya menampakkan sesuatu yang membuat kaum muslimin takjub. Berani terhadap Amerika, caci maki Amerika, negeri-negeri muslim diam terhadap Amerika, dia oh berani enggak tahunya bersekongkol. Ya, Allah akan dibahas lebih ya mudah-mudahan bermanfaat uh, Allah kita tidak meneruskan habis bisa cukup sampai uh, jam ini ya sisa selesai subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh